Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu Wa man yuridul muawana 'alal birri wat taqwa yuqaddir anna alladhi yu'awinu fihi akhiru hasana ya'maluha qabla al-maut La la la la hatta yashul 'alayh farubama tamutu wa anta minal muawinin 'alal birri wat taqwa Waman eh, yuridul muawana siapa orang yang menghendaki saling bantu membantu di dalam berbuat baik dan takwa. Yugadir annalladhi yu'awin fihi akhiru hasanah. Hendaknya dia meyakini bahwa yang ia bantu sekarang ini adalah atau memberikan bantuan ia sekarang ini adalah akhir kebaikannya. setelah itu mati sudah ya'maluha qablal maut yang ia mengerjakannya sebelum kematiannya. Kalau misalnya sekarang kamu sedekah terakhir, wo, nggak mau sedikit ini, pasti banyak. Setelah ini mati sudah. Hah? Kalau membantu seorang ini bantuan kamu terakhir, setelah itu kamu mati, kamu akan tuntaskan itu orang yang kamu bantu. Semua hajatnya kamu akan bantu dia dari itu. Begitulah kamu itu. Hatta yasul alaih Akhirnya gampang, kamu dengan lega membantu dari itu, berusaha keras untuk sampai tuntas. Farubama tamut wa anta fil muawinin 'alal birri wat taqwa. Ah, kemungkinan nanti, nah ini harapannya tengah-tengah kamu membantu dalam bir dan takwa, kamu mati. Husnul khotimah jadinya. Nah, karena itu kalau inti misalnya mau membantu baik mau berdakwah, inti yakini ini yang terakhir bagi anak. Mungkin setelah ini anak mati kamu betul-betul maksimal nantinya untuk melaksanakan bantuan atau dakwah program tadi itu. Wa idza aradta an tahdhur majlisan jika kamu tadi itu mengendaki menghadiri satu majlis fa'aridhu ala qaulillah azza wa jalla khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas maka pertimbangkan dengan ayat Al-Qur'an enggak ada baiknya daripada obrolan manusia min najwahum daripada obrolan manusia kecuali omongan dari itu dari orang man amara ma'ruf orang yang mengajak untuk sedekah man amara atau dari orang yang ngajak untuk berbuat baik atau orang yang mendamaikan antara manusia obrolan tiga ini adalah manfaat Dan juga kamu pertimbangkan kalau kamu itu menghadiri majlis dengan hadis Nabi kullu kalam ibni Adam alaih lalah. Semua omongan manusia ini madarat, rugi, enggak ada untungnya. Lalah. Illa kecuali omongan manusia berupa amron bima'ruf, amar ma'ruf ngajak berbuat baik, au nahyan an munkar, cegah daripada kemungkaran, au zikrullah atau berupa zikir kepada Allah. Tiga ini itu aja yang manfaat. Wa in fa in ra'aita nafsaka itta'adat bihadil ayah, kalau kamu itu melihat diri kamu tadi itu sadar, faham dengan ini ayat wahadal hadis dan ini hadis wa arafta dan kamu mengetahui anal majlis bahwa majlis yang yang kamu akan hadiri itu la yahtawi ala syai'in mimma dzukir tidak ada mengandung daripada yang disebutkan tadi itu fala tahdurhu maka jangan kamu menghadirinya wa udruka bayyin maka udur kamu sudah menjadi jelas. Jadi kalau mau menghadiri satu majelis, ini majelis ini kira-kira ada ndak amr sodaga, ngajak sedekah, ngajak berbuat baik, kemudian islah bainan nas? Atau seperti di hadis itu ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar, ada zikrullah. Kalau nggak ada, nggak usah hadir nanti. Tidak ada kita bincang-bincang politik, kita rakse aja, kita nyanyi, kita ngelaku, kita itu, kita ini. Khas. Tinggalkan itu majlis. Pikirkan dua ayat, eh, eh, ayat ini dan hadis eh, dan hadis ini. Mau menghadiri majlis, ada ndak yang dalam kategori hadis tadi itu atau ayat tadi itu? Kalau enggak, udru kabayin. Berarti kamu udur, punya udur yang jelas. Maaf, anak nggak mau hadir majlis ini. Tidak ada perlunya. Buat apa menghadiri majlis tapi ternyata hasilnya do dosa. Nah, karena itu kita harus pilih-pilih menghadiri majlis tadi itu. Kalau nggak ada manfaat, ya percuma. Majlis yang tidak ada dikir kepada Allah pasti akan menghasilkan penyesalan nantinya. Allahu